بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Radio Hang FM yang dimuliakan Allah Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kitabnya yang diberi judul Kasyful Syubhat, menyingkap syubhat. Yang dimaksud dengan menyingkap syubhat di sini adalah syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan diri Islam tentang perkara yang mereka anggap adalah tauhid tapi sebenarnya itulah disyirik, yakni perkara bertawasul kepada orang-orang yang telah meninggal perkara ketika mereka menganggap bahwasanya wali-wali yang telah meninggal itu dapat mendatangkan manfaat ataupun mudarat sehingga mereka minta, mereka puja dalam bentuk bertawasul kepada mereka dalam bentuk berkorban dan beribadah atas nama mereka meminta kepada mereka maka ini adalah merupakan syubhat yang ada di benak sebagian orang-orang yang menyebabkan dirinya ke dalam Islam. Maka kitab kita malam hari ini adalah merupakan bantahan terhadap menyingkap syubhat kebatilan yang dilakukan oleh ahli batil yang menganggap kesyirikan itu adalah merupakan bagian dari tauhid yang dituntut. Berkata الشيخ محمد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan bismillahirrahmanirrahim litabarruk untuk mencari keberkahan dan taklah setiap perkara kebaikan kita mulaikan dengan ucapan bismillah kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang memiliki kepentingan segala macam perkara yang dianggap penting, yang dianggap baik, yang tidak dimulaikan padanya bismillah fahuwa abtar, maka dia terputus, aqta, terpotong dari ganjaran pahalanya dan Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan pembuka setiap ayat dalam kitabullah, pembuka setiap surat dalam kitabullah taala. Sehingga berselisih para ulama apakah bismillah merupakan bagian daripada Fatihah atau dia pembuka surat daripada Al-Fatihah. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan kalimat yang dituliskan Rasulullah SAW ketika menulis surat-surat beliau kepada raja-raja untuk mendakwahi mereka. Maka kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam sekali. Memiliki keberkahan yang banyak sekali. Tidak akan merugi orang-orang yang mulai ucapan dengan bismillahirrahmanirrahim dalam semua perkara-perkara kebaikan. Dan mengarang kitab kita para ulama pun memulai daripada bismillahirrahmanirrahim Kemudian beliau mengucapkan I'lam rahimakallah Ketahuilah Semoga Allah Ta'ala merahmatimu Di sini yang beliau katakan dengan kata-kata ilam Ketahuilah Ini litashwif Litashwiq Mengajak manusia untuk tertarik Tentang apa yang akan disampaikan Dimulai dengan kata-kata ketahuilah Semoga Allah merahmatimu Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah memberikan yakni uslub metode atau gaya seperti ini dalam kitabnya yang mulia dalam berapa ayat di antaranya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah ketahuilah sesungguhnya tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala i'lam rahimakallah ketahuilah semoga Allah merahmatimu menunjukkan ini perkara yang wajib diketahui yang harus dipahami barang siapa yang tidak memahaminya barang siapa yang tidak mengetahuinya maka dia akan merugi. I'lam rahimakallah anna tauhid. Kata-kata rahimakallah, semoga Allah merahmatimu adalah merupakan doa. Dan selayaknya setiap muslim senantiasa mendoakan saudaranya. Dan barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka baginya doa seperti itu pula. Akan diaminkan malaikat, kemudian mengatakan malaikat, wala kami dan bagimu seperti itu pula setiap ucapan doa yang kita doakan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang beriman, maka malaikat mengaminkan dan mengatakan walaka mithlu dzalik dan bagimu seperti itu pula. Apalagi seorang yang memiliki posisi sebagai guru, tentulah baik sekali jika dia memulai kata-katanya dalam mengajar murid-muridnya dengan kata-kata waffaqakallah, rahimakallah, arsyadakallah. Semoga Allah memberikan kepadamu taufik, semoga Allah memberikan kepadamu rahmat dan seterusnya. أن التوحيد هو إفراد subhanahu bil ibadah Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya tauhid itu adalah ifradullah subhanahu bil ibadah. Engkau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa huwa dinur rusul arsalahumullahu bihi ila ibadihi Itulah dia agama semua rasul yang Allah utus kepada hamba-hambanya. Maka pada paragraf yang pertama ini Syekh Muhammad menjelaskan bahwasanya hakikat daripada tauhid, esensi daripada tauhid adalah ifradullah subhanahu bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini hakikat daripada tauhid yang menjadi misi semua rasul bukanlah makna tauhid ketika Anda meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengatur alam semesta itu bukan bagian daripada tauhid al-matlub yang dituntut. Karena tauhid seperti itu, keyakinan bahwasanya hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur alam semesta adalah merupakan perkara yang juga diyakini oleh orang-orang musyrikin maka di sini adalah merupakan poin pertama beliau menyingkap syubhat. Karena sebagian daripada kaum muslimin yang menganggap tauhid yang paling tuntut adalah tauhidul rububiyah. Engkau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan bahwasanya dialah yang mencipta. Dialah yang mengatur alam semesta. Jadi kesyirikan menurut mereka adalah ketika engkau menganggap ada Tuhan lain yang mencipta alam semesta. Maka ini adalah merupakan kesalahan dalam memahami akidah. Bukan ini yang dituntut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ini yang telah menjadi tuntutan semua Rasul alaihim afdolus salati wa taslim. Maka syubhat yang pertama adalah Tauhid yang merupakan esensi dakwah setiap Nabi adalah ifradullah subhanahu bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah, maknanya memberikan segala macam bentuk ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan semua jenisnya. Ada yang namanya salat, maka untuk Allah dikerjakan. Ada yang namanya doa hanya kepada Allah. Barang siapa yang berdoa minta kepada selain Allah, dan dia berkata, wahai fulan, wahai syekh fulan, wahai wali fulan, aghithna, berikanlah kami bantuan, berikanlah kami pertolongan atau berkata ya Muhammad aghithna wahai Muhammad berikanlah kami pertolongan setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah merupakan penyimpangan dalam ibadah karena doa adalah merupakan ibadah bahkan pada zaman Nabi sendiri pun ketika ada orang e, orang yang menghina kaum muslimin dari golongan munafikin maka salah seorang dari sahabat Nabi berkata ta'ala nastaghitsu bi Rasulillah mari kita beristighatha memohon bantuan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Sungguhnya hanyalah seorang itu beristighatha kepada Allah, bukan kepadaku. Maka doa ibadah, istighatha ibadah, tawakal ibadah. Kurban itu ibadah, menyembeli ibadah. Hendaklah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dia esensi hakikat daripada tauhid. Jadi syubhat yang pertama tauhid bukanlah yang diinginkan oleh dakwah setiap nabi adalah e, mengesahkan Allah dalam ibadah, bukan menuntut agar manusia meyakini hanya Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Bukan ini yang memasukkan seorang ke dalam Islam. Bukanlah tauhid engkau meyakini hanya Allah SWT yang telah menciptakanmu, mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rezeki. Bukan itu tauhid. Tapi tauhid adalah ifradullah taala bil ibadah. Engkau menyesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan inilah dia dikatakan oleh Syekh Muhammad dinur rusul, agama setiap nabi yang diutus, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada hamba-hambanya. Siapa rasul yang pertama? awwaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nuh. Nuh adalah rasul yang pertama diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه adalah Nuh yang Allah utus kepada kaumnya Rasul pertama lama ghalau fi salihin tatkala mereka berbuat gulu kultus berlebihan terhadap orang-orang saleh mereka Waddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Nasra yang bernama Wad, Suwa, Yaghuth dan Nasr para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul yang pertama Allah utus ke bumi ini adalah Nuh alaihissalam untuk perbaiki akidah yang rusak pada zamannya. Tersebutlah orang-orang yang bernama Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr adalah orang-orang saleh yang hidup sebelum Nuh alaihissalam diutus. Hidup di tengah kaumnya. Antara Nuh dengan Adam alaihissalam 10 abad. Seluruhnya di atas tauhid maka meninggallah orang-orang yang tadi kita sebutkan Wad, Suwa, yaghuts Ya'uq, Nasr maka syaitan membisikkan ke telinga generasi yang ditinggalkan alangkah baiknya kalau kalian senantiasa mengenang mereka agar kalian semangat beribadah buatlah patung-patung mereka tiap kali kalian melihat patung mereka kalian akan semangat dalam beribadah kalian akan mengenang kembali jasa-jasa mereka terhadap kalian maka mereka mulai membuat patung. Mereka berkumpul setahun sekali di sana. Selalu mereka kenang. Kalau mereka kenang, mereka kembali giat dalam beribadah. Lambat laun datang generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Ketika ilmu telah hilang, maka patung-patung ini dijadikan sebagai tuhan-tuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan yang dipuja, yang diminta, yang diharap. Dengan bentuk keyakinan bahwa Tuhan-Tuhan ini adalah merupakan memberi syafaat mereka kepada Allah. Yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan kaum Nuh tidak pernah meyakini patung-patung ini adalah pencipta. Mereka tahu hanya Allah yang mencipta. Mereka tidak pernah meyakini patung-patung ini adalah pengatur alam semesta. Tapi syubhat mereka, mereka menganggap Allah tidak akan menerima amal ibadah mereka kecuali melalui orang-orang salih yang mereka puja, yang mereka minta, yang mereka harapkan syafaatnya. Karena itulah terjadi kesyirikan. Maka Allah utus Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya maka Nuh, maka Nuh mendakwai kaumnya selama 950 tahun. Kemudian, qadar Allah tidaklah beriman kecuali sedikit daripada kaumnya. Kemudian Allah binasakan mereka dengan taufan. Binasalah kaum Nuh alaihissalam, tinggallah orang-orang di atas bahtera dan mereka beranak bina. Kembali timbul kesyirikan, dikirim lagi Nabi, sampai akhirnya turun temurun zaman ke zaman setiap ada kesyirikan diutus nabi kemudian Allah binasakan satu kaum tersebut yang tersisa orang-orang yang berbuat ketauh, eh, yang berbuat yakni tauhid sampai datangnya bangsa Arab maka yang pertama kali memasukkan agama kesyirikan ke dalam bangsa Arab adalah seseorang yang memiliki kekuasaan di Hijaz, di Arabia, di Arab, di Jazirah, yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai dia memiliki kekuasaan, kemudian dia adalah orang yang dikenal dengan taat beribadah. Ketika dia berangkat ke negeri Syam, dia melihat orang-orang menyembah di sana patung-patung. Dia katakan alangkah baiknya agama mereka. Maka dia bawa tiga patung besar Manat, uh, hub, uh, Manat, Hubal dan Lat. Dia bawa ke Jazirah Arabia. Kemudian dia katakan, Inilah Tuhan-Tuhan kita dari sen Allah Swt yang akan memberikan kepada kita syafaat. akan mengabulkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah penyembahan kepada tiga patung ini. Kemudian syaitan menyingkap kembali patung-patung suat yaguth Ya'uq, Nasar yang telah tenggelam dalam pasir ketika Tofan zaman Nabi Nuh diberitahukan syaitan di mana tempat-tempatnya sehingga mereka kembali menemukan patung-patung Wad, Suwak, Yaguth, Nasr maka tersebarlah yaitu kesyirikan di Jazirah Arabia. Sehingga Makkah Mukarramah di sisi Ka'bah terdapat 360 patung. Bahkan berbagai macam ragam besar bentuknya, yang besar, yang kecil dan seterusnya. Maka tersebarlah kesyirikan. Kemudian diutus Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir dari perjalanan semua rasul adalah Allah tutup risalah dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kassara suwara haula'il salihin, maka dia pula yang telah menghancurkan patung-patung orang saleh tersebut. Ketika Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Makkah dengan segala macam duka nestapa, pembantaian, teror, sebagian terbunuh, maka Allah perintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Kemudian kuatlah Islam, kuatlah kaum muslimin, sehingga pada tahun 8 Hijriah mereka menaklukkan kota Makkah. Ketika itu Rasulullah masuk Ka'bah. Beliau hancurkan semua patung dengan tongkatnya dia tunjuk maka jatuhlah setiap patung dia katakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan telah datang yang hak, telah sirna kebatilan, sungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari demi hari ketika maka ditaklukkan Rasulullah memerintahkan semua panglima-panglimanya untuk menghancurkan setiap patung yang ada di jazirah Arabia. dan antaranya Ali radhiyallahu taala yaitu Rasulullah SAW untuk menghancurkan patung-patung yang ada yang tersisa. Berkata Ali kepada salah seorang panglimanya, maukah engkau ku utus dengan misi yang Rasulullah mengutusku. Dengannya yakni jangan sampai kau tinggalkan ada kuburan yang dibuat megah kecuali kau hancurkan dan jangan sampai ada patung yang menderita tegak kecuali yang kau hancurkan samakan dengan tanah. Dil khulasah itu satu patung yang disembah oleh kaum musyrikin. Dalam beberapa hari Rasulullah SAW tidak tidur dinya. Dia katakan kepada para sahabat, siapa yang bisa membuat aku dapat istirahat dari pemikiranku? Siapa yang bisa menghancurkan Dhul Khulasa? Ketika itu sebagian sahabat pergi Khalid bin Walid menghancurkan patung Dhul Khulasa yang disembah oleh kaum musyrikin. Menunjukkan kepada kita betapa pedulinya Rasulullah SAW perkara, terhadap perkara tauhid. Hidup beliau tidak merasa tentram selama ada kesyirikan. Tidur beliau tidak pernah nyenyak selama ada patung-patung yang disembah dari Allah SWT. kesyirikan. Maka selainnya setiap orang yang memiliki ghirah dalam agama, memiliki fitrah yang lurus, jangan pernah merasa tentram jika di sekitarnya terjadi kesyirikan, penyembahan kepada kubur, keyakinan kepada dukun, bergantung kepada jimat, dan seterusnya. Kalaulah dia tentram hatinya, tidak bergeming sedikit, tidak ada pengingkaran dalam hatinya, apalagi sampai pada tingkat eh, ingkaran pengingkaran dengan perbuatan perkataan. Kalau tidak semuanya, maka dia bukan orang mukmin. Karena ciri-ciri orang mukmin adalah orang tidak pernah merasa tenang jika ada kesyirikan. Setiap dakwah yang tidak peduli dengan tauhid itu bukan dakwahnya para nabi. Itu dakwah yang akan membinasakan, dakwah yang sia-sia. Wa akhirur rusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhir rasul Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa kassara suwaraha suwaraha ulais salihin. Dia yang telah menghancurkan patung-patung orang saleh tersebut. Yani yang dimaksud adalah patung-patung Wat, Suwa, Yaghuth, Nasr Arsalahullah ila unasin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkurun Allah kathira. Allah utus Muhammad di tengah-tengah manusia yang mereka beribadah, mereka haji, mereka bersedekah, mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar ini perkara yang tidak diketahui sebagian kaum muslimin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam diutus kepada satu umat yang mereka juga beribadah. Mereka beribadah, mereka berhaji, mereka berzikir, mereka salat dan seterusnya. Mereka tawab. Itu satu hal yang mungkin sebagian kaum muslimin tidak mengetahuinya. Mungkin sebagian kaum muslimin menganggap yang namanya orang-orang jahiliyah yakni mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Salah. Mereka meyakini Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Tapi mereka menjadikan tuhan-tuhan lain yang mereka harap, yang mereka puja, yang mereka minta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beribadah. Mereka haji, mereka salat, mereka zakat, mereka berzikir walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasaid sayangnya sebagian mereka menjadikan sebagian daripada makhluk wasaid sebagai perantara baina wa Allah yaquluna nuridu minhum at-taqarruba ila Allah wa nuridu syafa'atahum indah Sayangnya, kaum tersebut menganggap bahwasanya mereka tidak akan dapat diterima ibadah mereka kepada Allah Subhanahu taala kecuali Allah mereka beribadah melalui perantara-perantara orang-orang saleh tersebut yang telah dibentuk dalam bentuk patung-patung, yang disimbolkan dalam bentuk patung-patung. Sebagian dalam bentuk wali-wali yang telah terkubur, meninggal, sebagian dalam bentuk malaikat. Maka berkata Syekh Muhammad, "Mithlul malaika, mithlul malaika wa Isa wa Maryam wa Isa bin Maryam wa unas wa الملائكة ghairuhum ومريم malaikati wa Isa wa Maryam wa salihin seperti penyembahan kepada malaikat-malaikat sebagaimana ada pada sebagian masa Arab penyembahan kepada Isa penyembahan kepada ibunya Maryam dan kepada orang-orang lain selain mereka dari orang-orang saleh, penyembahan kepada Lat, orang saleh yang senantiasa berbuat kebaikan kepada jemaah haji, senantiasa dia menumbuk sawik sawiq dia jadikan minuman, dia berikan kepada orang-orang yang eh, datang dalam berhaji. Makanya kata-kata latta dari kata-kata latta dari kata-kata latta ya lutu yakni yang menggiring, yang menggiring sawiq. Kemudian diberikan kepada diberikan jamuan kepada orang-orang yang datang haji. Kemudian dia meninggal, dibuatlah patungnya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian disembah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabathallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Maka Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui bagi mereka agama nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam karena semua orang Arab menganggap agama yang mereka berbuat adalah agama Ibrahim mereka senantiasa menganggap mereka atas agama Ibrahim, agama Ismail. Padahal alangkah jauhnya panggang daripada api. Alangkah jauhnya antara agama Ibrahim yang hanif dengan agama kesyirikan. Maka kita kenal sebagian daripada bangsa Arab ada yang hidup di atas fitrah. Seperti Zaid bin Khattab dan lain-lainnya. Ketika masa jahiliyah dia mencari agama tauhid tapi dia tidak dapat. Dia berkumpul dengan dua orang temannya. Dia katakan bukan ini agama yang di, merupakan agama Ibrahim yang telah mereka ya, campur adukan antara kesyirikan dengan tauhid. Jadi intinya orang-orang Arab menganggap mereka beragama Ibrahim alaihissalam. Maka datanglah Rasulullah menjelaskan kepada mereka bagaimana agama Ibrahim alaihissalam sebenarnya, ya, yakni adalah agama yang lurus, agama yang hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqada mahdhu haqqillah la yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Maka datanglah Rasulullah memberitahukan kepada manusia tersebut, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy bahwasanya ibadah bertakarrub adalah merupakan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akidah adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib diberikan baginya. Yang tidak layak jika diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan, taqarrub hanya milik Allah. Enggak dapat diberikan kepada selain Allah. La li malakin muqarrabin wa la mursal tidak layak diberikan kepada malaikat sekalipun sebagaimana tradisi sebagian bangsa Arab yang mengatakan malaikat-malaikat adalah merupakan anak-anak Tuhan yang mereka sembah, yang mereka puja, yang mereka buat patung-patungnya, altar-altar yang besar. Tidak pula bagi seorang nabi pun yang diutus Allah SWT tidak dapat diberikan kepada mereka ibadah. Orang yang mengatakan ya Muhammad agusni salah alamat. Bantulah aku ya Muhammad. Dia salah alamat. Tidak akan sampai seorang yang menulis surat salah alamat. Tidak akan sampai. Tidak akan diterima ibadah yang salah alamat. Yang memuja kepada orang-orang yang telah meninggal, yang telah terkubur. Yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah SWT. Mereka beribadah dan salah alamat. Ibadah mereka diterima bahkan mereka dianggap keluar daripada Islam Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada suatu kaum yang mereka beribadah. Tetapi mereka campur adukan ibadah mereka dengan kesyirikan. Mereka puja Allah, mereka puja juga selain Allah berupa malaikat, nabi-nabi yang telah meninggal, wali-wali mereka, dan seterusnya. Ada yang menyembah batu, menyembah menyembah matahari, menyembah bulan. Wa illa fahaula'il musyrikuna yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahda. Dan sebenarnya orang-orang musyrikun mengakui bahwasanya Allah pencipta semata. Hanya dialah yang menciptakan alam semesta. La syarika, tidak ada sekutu dalam menciptakan alam semesta ini. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan alam semesta. Itu diyakini dengan sebenar-benarnya oleh orang-orang musyrikin. Jadi tidak layak jika anda mengatakan tauhid adalah ketika engkau menganggap hanya Allah yang mencipta. Itu adalah tauhidnya orang-orang musyrik. Kesyirikan adalah ketika engkau meyakini adanya Tuhan yang mencipta selain Allah. Itu adalah merupakan keyakinan orang-orang musyrik. Wa annahu la yarzuq illahu. Karena orang-orang musyrik pun meyakini hanya Allah yang memberi rezeki, bukan patung, bukan berhala. Bukan nabi bukan kuburan. Sebagai perantara saja Allah yang memberikan rezeki. Wala yuhyi wala yumitu illahu. Orang-orang musyrikin sangat paham sekali tidak ada yang menghidupkan yang matikan kecuali Allah semata. Wala yudabbirul amra illahu. Tidak ada yang mengatur seluruh urusan kecuali Allah saja. Mereka sangat paham perkara tersebut. Wa anna jami'as samawati wa man fihinna wal aradina sab'a wa man fihinna kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufi wa qahri. Mereka sangat paham dan mereka sangat yakin sekali bahwasanya seluruh langit dengan tujuh lapisnya, bumi dengan tujuh lapisnya, dan semua makhluk yang terdapat di antara keduanya adalah merupakan hamba-hamba Allah. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur mereka, Allah yang mengendalikan mereka. Mereka makhluk yang yang dhaif, yang lemah, yang tidak dapat dipuja, yang tidak dapat diminta. Orang-orang yang telah meninggal, jangankan untuk memberikan kepada orang-orang yang hidup bantuan. Beramal, bekerja untuk orang-orang yang hidup, untuk diri mereka sendiri pun telah terputus semua amalan. Dalam Sahih Muslim Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam anqata amaluh." Kalau anak Adam telah meninggal, terputuslah seluruh amalannya. Kecuali tiga perkara. Yang sebenarnya adalah merupakan amalan yang dikerjakan ketika hidup tetapi tetap mengalir pahalanya ilmu bermanfaat, doa anak salih, dan harta yang dijadikan sebagai sedekah jariah. Terputus. Itu akan terus mengalir karena mereka telah melakukannya di, di kala mereka hidup dan setelah mereka meninggal terus menerus ilmu tersebut diamalkan, harta tersebut yang diinfakkan sebagai wakaf dijadikan sebagai sarana bagi kaum muslimin untuk ibadah dan seterusnya anak salih yang terus-menerus mendoakan orang tuanya tentu ini mengalir pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal Adapun selain ketiga ini semuanya terputus. Maka tidak layak orang-orang yang telah meninggal diminta, dipuja, di, di, diharapkan dari sini Allah SWT. wa taala. Kalaulah mereka mampu beramal, mereka akan banyak beramal untuk diri mereka sendiri agar semakin tinggi derajat mereka di sisi Allah SWT. Sayangnya mereka tidak mendengar. Mereka tidak bisa menjawab. Kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan sebagian syubhat yang mereka sebarkan bahwasanya nabi-nabi itu hidup di alam barzakh. Kita katakan ya, syuhada pun hidup di alam barzakh. Tapi kehidupan alam barzakh tidak sama dengan kehidupan alam dunia. Maka tidak ada maknanya Anda datang memanggil-manggil dia dari atas kuburnya, wahai Syekh fulan, wahai Syekh fulan. Dia dalam alam barzakh. Kalau dia orang saleh dalam kenikmatan di alam barzakh, ketika orang dalam kenikmatan dia akan lupa dengan segalanya. Dia tidak mendengar seruan Anda kalau ada seorang yang taleh, seorang yang ahli maksiat, fujur, munafik, kafir, dia disiksa dalam alam barzakh dan tidak akan pernah dia sekalipun mendengar ucapan-ucapan Anda. Kecuali salam yang diucapkan oleh orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang meninggal, Allah sampaikan kepada mereka. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. antara syubhat mereka bahwa mayat itu mendengar adalah sabda Rasulullah sesungguhnya mayat benar-benar mendengar telapak sandal mereka ketika mereka melangkah baru langkah. Ini adalah merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dalam perkara tertentu. Bukan selama-lamanya orang yang telah meninggal itu mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mastajabu tidak akan dapat mengabulkan permintaan kalian. Allahu Akbar. Ada yang datang minta kekayaan. Ketika kita hidup pun meminta kepada orang yang masih hidup, wahai Syekh Bulan, berikan kepada kekayaan, bukan hak dia. Yang berikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wahai Syekh Fulan, jauhkan aku daripada mara bahaya. Itu bukan hak dia. Apalagi setelah dia meninggal. Berkata Syekh Muhammad, فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ قوله تعالى Kalau engkau ingin dalil bahwasanya orang-orang yang diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini tauhid rububiyah oh, hanya Allah yang mencipta, mengatur alam semesta dan seterusnya, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Yunus ayat 31 dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 Allah mengatakan Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi? Katakan Muhammad, siapakah yang telah memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar? Siapa yang memberikan kepada kalian pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti? Siapa yang mengeluarkan hidup daripada yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Wa man yudabbirul amra? Siapa pula yang mengatur seluruh perkara dan urusan? Fasayaqulun Allah mereka akan mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun. Katakan, mengapa kalian tidak takwa dan takut kepadanya? Dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, qul katakan Muhammad, Limanil ardu man fiha in kuntum ta'lamun. Milik siapakah bumi ini dan semua yang terdapat dalamnya andai kata kalian mengetahui. Saya kulun mereka yakni orang-orang musyrik akan mengatakan alillah milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakan Muhammad, kenapa kalian tidak mau berpikir? Mengingatnya. Qul man rabbus samawati was sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanyakan Muhammad, siapakah Tuhan milik tujuh lapis langit Tuhan pemilik arsy yang agung, saya quluna lillah. Mereka akan mengatakan milik Allah. Qul afala tattaqun? Katakan Muhammad, kenapa kalian tidak takut kepadanya? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Katakan Muhammad, Siapa yang memiliki segala kerajaan? Dialah yang dapat melindungi dan tidak dapat seorang melindungi daripadanya. In kuntum ta'lamun, ta jikalah kalian mengerti, saya quluna lillah mereka akan berkata, milik Allah Subhanahu wa taala, "Qul fa anna tusharun." Katakan, bagaimana akan tersihir daripada kebenaran kepada kebatilan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fi at-tauhid alladhi da'ahum ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhid al-ibadah alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zaman al-i'tiqad kama kanu yad'un Allah subhanahu lailan wa nahara jika engkau telah mengerti telah yakin terbukti bagimu bahwasanya mereka orang-orang musyrikin mengakui semua ini mengakui hanya Allah yang mencipta mengatakan terus yang menghidupkan matikan tapi hal ini tidak masuk mereka dalam tauhid yang didakwah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau mengetahui bahwa tauhid yang mereka ingkari adalah tauhidul ibadah yang ditentang oleh orang-orang musyrikin ketika Nabi mengatakan berikan ibadah hanya untuk Allah semata. Itu yang mereka tentang. Jangan beribadah kepada selain Allah, itu yang mereka tentang. Mereka katakan bagaimana Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu. Mereka tahu hanya satu Tuhan yang menciptakan alam semesta, tapi Tuhan yang banyak ini sebagai perantara kepada Tuhan yang satu. Jadi yang mereka pahami tauhid adalah yang dikenal oleh orang-orang musyrik pada zaman kami ini kata beliau sekitar 100 tahun yang silam al-i'tiqad i'tiqad akidah yang mereka pahami adalah pengakuan bahwasanya Allah SWT hanya Tuhan pencipta alam semesta. Ini yang mereka yakini. Ini tauhid mereka. Kama kanu yad'un Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam thumma minhum madidul malaikat tapi sebagian tentara mereka juga berdoa meminta kepada malaikat ajli salahihim wa qurbihim min Allah karena malaikat adalah makhluk yang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala liyashfa'ulah agar malaikat memintakan doa memintakan syafaat bagi orang-orang yang mujanya ini au yad'u rajulan salihah tapi di antara mereka ada juga orang-orang yang selain berdoa kepada Allah berdoa kepada orang yang saleh misal Lat sebagaimana mereka berdoa kepada Lat, patung Lata yang merupakan patung orang saleh. Yang tadi kita jelaskan dia berkhidmat untuk jemaah haji ketika dia meninggal dibuatkan patungnya, kemudian disembah. Au nabiyan misla Isa atau ada di antara mereka yang juga menyembah nabi sebagaimana mereka menyembah Isa pada zaman Rasulullah orang-orang Nasrani Bani Najran yang menyembah Isa bin Maryam orang-orang Romawi ahlu kitab mereka menyembah Allah tapi juga mereka menyembah Isa waliyadzubillah. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha asyirka dan engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah memerangi seluruhnya mereka dan kesyirikan yang mereka perbuat ini. Wa da'ahum ila ila ikhlas li ibadati lillahi wahdah dan engkau mengetahui bahwasanya doa yang yakni engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah menyerukan kepada mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata sebagaimana Allah sebutkan fala tad'u ma'allahi ahada maka janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping Allah dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi lahu da'watul haq hanya miliknya seruan doa walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai dan adapun orang-orang yang meminta kepada selain Allah maka sungguhnya mereka tidak akan dapat mengabulkan sedikit jua pun apa yang diminta wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kullahu lillah. Dan engkau telah meyakini bahwasanya Rasulullah SAW memerangi mereka semua agar segala macam bentuk doa hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nazar kullahu lillah agar seluruh nazar mereka tidak diserahkan kecuali kepada Allah. Wa dhabha kullahu lillah agar semua sembelihan mereka tidak diserahkan kecuali kepada Allah bukan kepada jin, bukan kepada dukun, bukan kepada hantu, tapi kepada Allah. Wal istighatha kullaha lillah, kullaha billah, agar setiap bentuk istighatha ditujukan kepada Allah, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'a anwa'il ibadah kullaha lillah dan seluruh bentuk wa jami'a anwa'il ibadah kulluha lillah agar seluruh bentuk ibadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. وعرفت أن إقرارهم بالتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام maka engkau pun yakin sekali engkau mengetahui bahwasanya pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah hanya Allah yang mencipta alam semesta tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam wa anna qasdahum al malaika wal anbiya wal awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum Keyakinan orang-orang musyrikin, tujuan mereka dalam beribadah kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang saleh, wali-wali yang mereka harapkan syafaatnya, mereka dekatkan diri mereka kepada Allah melalui jalan mereka. Inilah yang telah menghalalkan harta-harta mereka dan darah mereka ditumpahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Araf hina idin at-tauhid alladhi da'at ilaihi rusul Maka engkau pun tahu bahwasanya inilah hakikat dakwah tauhid setiap nabi dan rasul wa aba 'anil iqrar bihi ilal musyrikun. Hanya orang-orang musyrik saja yang tidak mau mengakui, mengakuinya, meyakininya. Wa hadha tauhidu huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Tauhid inilah tauhid ibadah inilah yang menjadi perkataanmu dalam tauhidmu, dalam syahadatmu la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala Wa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur. سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك tetapi tauhid yang mereka maksudkan Tuhan yang mereka maksudkan adalah semua yang mereka jadikan sebagai tujuan dalam beribadah baik berupa malaikat, nabi, wali, pepohonan, kuburan, jin. Mereka semua menganggap hal ini adalah merupakan tujuan mereka dalam minta berharap. Dan mereka tidak pernah meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan ini sebagai pencipta. Pengatur alam semesta. Maka mereka sangat mengetahui sekali bahwasanya mencipta dan mengatur adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka telah menjadikan nabi tersebut sebagai Tuhan patung tersebut sebagai Tuhan, kuburan malaikat dan seterusnya sebagai Tuhan. Dalam makna yakni sebagai perantara kepada Tuhan yang tertinggi. Bukan sebagaimana keyakinan mereka bahwasanya inilah yang menciptakan alam semesta. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'nil musyrikuna fi Nabi sajid. Tuhan yang dianggap oleh orang-orang musyrikin jahiliyah pada masa mereka seperti patung-patung, kuburan wali-wali yang kita kenal pada zaman kita ini sebagaimana yang disuruh sebagai sayyid itulah Tuhan itulah Tuhan mereka sayyid habib dan seterusnya dianggap sebagai Tuhan yang telah meninggal kemudian dianggap sebagai wali itulah yang mereka kenal dengan Tuhan pada masa mereka sayyid pada masa kita kata Muhammad Syekh Muhammad rahimallahu taala فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله maka datang Nabi kepada mereka menyuruhkan kalimat tauhid agar mereka meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dengan ungkapan la ilaha illallah itulah yang mereka tentang itulah yang tentang oleh Abu Jahal berkata Rasulullah ketika naik ke atas gunung Safa dikumpulkan bangsa Arab ketika itu dengan seluruh suku-suku dan perwakilannya wahai kaum, katakan satu kalimat, dengan kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Ajam, akan tunduk kepada kalian bangsa Ajam. Dan kalian akan menjadi penguasa-penguasa. Berkata ketika itu salah seorang di antara mereka, wahai Muhammad, jangankan satu kalimat, seribu kalimat akan kami katakan. Berkata Rasulullah, katakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak di diibadahi kecuali Allah. Ini makna yang benar daripada makna la ilaha illallah. Maka seketika mereka paham maknanya, mereka paham konsekuensinya. Maka mereka enggan mengatakannya. Mereka katakan, Aja'alal alihata ilahan wahida. Bagaimana mereka jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu? Mereka tahu hanya satu Tuhan yang mencipta alam semesta. Tapi Tuhan-Tuhan lain sebagai perantara kata mereka. Dengan itulah Rasulullah SAW memerangi mereka. Dengan keyakinan mereka yang mutlak hanya Allah sebagai pencipta. Allah mengatur alam semesta. Mereka diperangi Rasulullah. Karena mereka menyekutukan Allah dalam masalah ibadah dalam doa-doa mereka, harap puja harap mereka, puja mereka, istighatsah mereka, nazar mereka dan seterusnya yang tadi telah kita jelaskan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengerti tauhid, yang mengamalkan tauhid, menjauhkan daripada kita segala macam bentuk jalan-jalan kesyirikan dan melindungi kita daripada orang-orang musyrikin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد Bismillah, walhamdulillah, wa ba'du Jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Abu Ferus LC yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya Dan di sini ada pertanyaan dari Abdullah Ustaz Mengenai Apakah dalil mengenai tauhid yang dibagi menjadi tiga? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ba'd Dalam surah Al-Fatihah adalah merupakan dalil yang paling gampang kita pahami yang menunjukkan tentang pembagian para ulama bahwasanya tauhid dibagi menjadi tiga dan pernah kita jelaskan di kesempatan yang silam ada sebagian orang-orang jahil mengingkari pembagian ini mengatakan ini adalah merupakan pembagian yang bid'ah yang hanya baru ada pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian disebarkan oleh muridnya, kemudian pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali disuarakan dan seterusnya. Ini adalah merupakan kejahilan dalam melihat sejarah. Sesungguhnya pembagian tauhid kepada tiga adalah merupakan perkara yang telah mengakar disebutkan oleh ulama-ulama sebelum mereka pada zaman ketiga dan seterusnya kedua seperti Ibnu Battal Akbari ya, pernah menyebutkan Ibnu Manda dan lain-lainnya dan telah ada kitab yang khusus membahas mengenai masalah ini tetapi yang kita ingin jelaskan di sini tentang dalil mengenai masalah tauhid yang tiga Para ulama membagi tauhid menjadi tiga dan sebagian ulama menjadi menjadikan tauhid menjadi dua bagian dan semuanya adalah merupakan pembagian yang benar. Yang bagi menjadi tiga, yang pertama adalah tauhid rububiyah. Makna daripada tauhid rububiyah adalah ifradullah taala bi af'alih. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya bahwasanya Allah lah sebagai pencipta alam semesta. Hanya dia saja yang mencipta, yang mengatur dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Dan ini yang telah diyakini oleh bangsa Arab sebelum Islam. Dalilnya dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata-kata Rabbil Alamin menunjukkan tentang Tauhid Rububiyah. Rabb, pengatur sekali alam. Jelas sekali. Kemudian yang kedua disebut dengan nama Tauhid Al-Uluhiyah atau Tauhidul Ibadah. Dan inilah hakikat daripada dakwah semua Nabi. Definisinya adalah Ifradullah Ta'ala bi'af'al ibad mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk perbuatan hamba agar ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Salat mereka untuk Allah, doa mereka kepada Allah, harap mereka kepada Allah dan seterusnya. Meminta hanya kepada Allah. Dalilnya dalam surat Al-Fatihah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini tauhidul ibadah. Tak boleh kita berdebat kepada selain Allah SWT. Dan hanya ke, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Yang ketiga namanya tauhidul asma'i wa sifat. Mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk nama-nama dan sifat-sifat yang telah dia jelaskan dalam kitabnya tanpa harus kita takwilkan atau kita simpangkan maknanya. Kita hilangkan yang disebut oleh, oleh, oleh para ulama dengan istilah-istilah min ghairi min ghairi tamthil tidak kita samakan dengan makhluk atau takyif tidak kita tanyakan bagaimana kaifiatnya atau tasbih tidak kita samakan dengan makhluk atau ta'til kita tiadakan kita nafikan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al-Fatihah banyak sekali keterangan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala di antaranya bismillah Allah itu merupakan asma wa sifat tauhidul asma wa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim adalah merupakan tauhidul asma wa sifat maka dalam Al-Fatihah banyak sekali keterangan tentang masalah tiga bagian tauhid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata bismillah itu tauhid asma wa sifat. Ar-Rahmanirrahim asma wa sifat. Alhamdulillah rabbil alamin tauhidur rububiyah. Ar-Rahmanirrahim tauhidul asma wa sifat. Malik yaumiddin tauhidur rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhidul uluhiyah sirat al mustaqim tauhid uluhiyah siratal ladzina namta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini semuanya ada dalam Al-Fatihah saja wallahu taala a'lam dan selanjutnya Ustaz kita bacakan pertanyaan dari Abdullah di Kapling Lama Ustaz. Fadhil. Barakallahu fikum ya Ustaz. Kemudian beliau bertanya, saya mohon dijelaskan tentang subahat beribadah kepada Allah Ta'ala hanya mengharapkan ridha Allah Ta'ala bukan berharap yang lainnya seperti surga Allah, wajah Allah ataupun perjumpaan dengan Allah Ta'ala syukran Baik. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu wassalamu ba'd Subhat dilontarkan oleh orang-orang sufi Mereka mengatakan barang siapa yang beribadah karena mengharapkan surga Allah Maka dia adalah musyrik Barang siapa yang beribadah karena takut daripada neraka Allah Maka dia musyrik Orang yang paling lurus akidahnya adalah orang yang menyembah Allah karena cinta kepada Allah semata. Kita katakan syubhat ini tertolak dengan dalil daripada Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita banyak amalan. Dan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga. Di antaranya Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju maghfirah keampunan Tuhan kalian dan menuju surga arduha ka'adis samawati wal ard yang luas dan seluas langit dan bumi Uiddat lil muttaqin yang siapkan untuk orang-orang bertakwa. Di sini Allah menyeru hamba-hambanya semua agar mereka mencari maghfirah Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan perkara itu. Maka bukanlah perkara yang salah ketika seorang beramal mengharapkan surga Allah Subhanahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang memberi sumur ini akan diberikan Allah baginya surga. Maka Uthman membeli sumur tersebut. Rasulullah tawarkan mereka surga. Banyak sekali dalam hadis maupun dalam Al-Quran Al-Karim keterangan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengharapkan surga, takut pada neraka. Antaranya doa-doa Allah, doa-doa orang-orang beriman dalam Quran Al-Karim. Ya. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka. Ini doa yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran Al-Karim. Menunjukkan kita harus takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan takut daripada siksanya, azabnya. Maka bukanlah mengotori tauhid ketika Anda berharap surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan memberikan ridhonya kecuali kepada ahli tauhid. Karena Allah ketika memberikan kepada kaum mukminin dan janji dia akan tepati. Allah memang mengharapkan surga itu adalah kesyirikan, takut depan neraka adalah merupakan kesyirikan, tidak akan mungkin dijadikan Allah SWT sebagai dalil dalam Al-Quran Al-Karim. Lihatlah para nabi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana abidin. Mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan rasa takut dan harap. Kata orang-orang sufi, yang takut kepada Allah SWT dan beribadah, maka dia bukan orang yang ahli tauhid. Yang berharap kepada Allah bukan ahli tauhid, yang ahli tauhid adalah orang yang beribadah karena cinta kepada Allah SWT. Ini telah si ayat yang tadi kita bacakan tentang para nabi, mereka yang paling mengenal tentang perkara tauhid. Makanya para ulama mengatakan ada tiga pilar dalam ibadah yang tidak akan diterima tanpanya. Apa itu? Pertama adalah merasa rasa harap kepada Allah Subhanahu taala. Mengharapkan janjinya, mengharapkan surganya, mengharapkan ridhonya, mengharapkan rahmatnya. Yang kedua, takut. Takut daripada azabnya, takut ditolak amal-amal kita, takut daripada murkanya. Ya. Yang ketiga adalah cinta. Maka ibadah yang benar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Taala dengan yakni diiringi rasa takut, harap serta cinta kepada Allah Swt Yang beribadah karena cinta saja, maka mereka orang-orang sufi. Mereka orang-orang zindiq. Yang beribadah kepada Allah hanya karena takut saja, mereka orang-orang khawarij. Yang berharap kepada Allah karena rasa rojak saja, harap saja mereka adalah orang-orang murjiah. Adapun ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan dasar takut, harap dan cinta. Wallahu ta'ala alam. Dan kemudian kita kembali melanjutkan mengenai pertanyaan dari hamba Allah di Batu Aji dengan pertanyaan Ustaz bagaimana menjelaskan mengenai bahwa rezeki kita kurang lancar karena kita tidak menziarahi kubur orang tua kita yang sudah meninggal. Subhanallah, orang tua Anda ketika hidup pun tidak akan bisa memberikan kepada Anda rezeki. Kalaulah rezeki itu milik adalah merupakan milik orang tua Anda, maka dia akan akan menjadi orang yang mungkin terkaya di alam raya ini. Rezeki itu bukan di tangan orang tua Anda ketika dia hidup, apalagi ketika dia meninggal. Ketika Anda berkata, wahai anda berikan saya rezeki, tidak bisa. Rezeki itu milik Allah SWT. Orang tua Anda adalah orang yang diberikan Allah SWT rezeki. Itu ketika hidupnya. Ketika dia mampu berusaha, bekerja. Orang tua kita bukanlah yang memberikan kita rezeki. Mereka adalah melakukan sebab sehingga kita dapat rezeki. Kalaupun mereka tidak ada, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Banyak anak-anak yang yatim, orang tuanya meninggal, tapi Allah memberikan rezeki kepada anak yatim tersebut. Apalagi ketika orang tua mereka telah meninggal. Bagaimana pula dipuja dan diminta, diharap, diminta rezeki dan seterusnya. Ini adalah merupakan bentuk dalam kebodohan dalam beragama. Allah taala alam. Dan kemudian kita lanjutkan dari pertanyaan dari hamba Allah dengan pertanyaan Ustadz bahwasannya agama telah sempurna dan kemudian bagaimana tentang wanita yang hamil yang tidak berpuasa ada yang berpendapat bahwasanya harus mengkodok dan yang lainnya dengan membayar fidyah dan mohon dijelaskan. Ya. Artinya agama telah sempurna. Terkadang sebagian orang tidak dapat untuk mengklaim kebenaran secara utuh 100 per dalam perkara-perkara memang menerima ijtihad. Bukanlah makna agama yang sempurna tidak ada sama sekali persisian, tidak. Ada persisian dalam memahami nas yang membuat perbedaan dalam masalah-masalah mazhab. Tapi bukanlah ini menghilangkan kesempurnaan agama. Ini menunjukkan bahwasanya fauqa kulli ilmin alim. Di atas setiap orang berilmu ada yang berilmu lagi. Dalam dua tiga persisian hanya satu yang benar tetapi ketika mereka semua sepakat mereka merujuk kepada sunnah dan hadis ataupun kepada Quran, tetapi mereka salah dalam dalam menalarnya atau sebagian berpatokan kepada yang umum, sebagian berpatokan kepada yang khusus dan seterusnya yang dipahami dan dapat dibaca kitab Syekhul Islam Raful Malam maka dia akan tahu kenapa para ulama berselisih. Tapi ini bukan malah menganggap agama tidak sempurna. Sempurna agama ini. Dalam perkara-perkara yang prinsipil, agama ini sempurna, nggak ada perbedaan. Ada pun dalam perkara-perkara furu, sebagian ulama memiliki perbedaan sebagaimana perbedaan ilmu mereka. Tapi ini tidak menafikan kesempurnaan agama, wallahu taala alam. Syukur Ustaz, berbahagia. saya bekerja di salah satu BUMN dan di setiap paginya sekarang sebelum memulai bekerja diadakan semacam majelis yang di sana dibacakan tentang fadil amal dan bagaimana kita sikap kita menyikapi tersebut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'd. Eh, tentunya orang-orang yang beriman eh, mereka hendaklah berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kedua sumber tersebut terdapat segala macam bentuk agama Islam, kecukupan. Yang masih tidak cukup dengan Quran dan Sunnah, maka tidak akan dapat dalam kitab-kitab lainnya. Apalagi sebagian kitab yang memuat hadis-hadis yang baif, hadis-hadis yang palsu, bahkan riwayat-riwayat yang batil, seperti Zurratun Nasihin dan kitab-kitab lainnya yang menjadikan sebagai rujukan oleh sebagian manusia, maka Tentunya lebih baik bagi mereka mengganti dengan yang paling jelas maknanya, yang paling terang, yang tidak ada persin padanya. Gantikan dengan Sahih Bukhari, gantikan dengan Sahih Muslim, Anda lebih selamat. Baca syarahnya daripada kitab uh, Fathul Bari, syarah Sahih Muslim, Karangan Unawi, dan lain-lainnya, Anda lebih selamat, Anda berapa petunjuk. Karena agama Islam bukan hanyalah bukan hanya fadail saja. Islam bukan hanya mengajarkan fadail amal. Islam mengajarkan tentang segala sesuatu, tentang tauhidullah, tentang muamalat, tentang siasat, tentang adab, akhlak. Bukan hanya kenal dengan fadail saja. Yang hanya kenal fadail enggak kenal perkara-perkara tauhid. Tidak akan kenal tentang muamalat, tidak akan kenal tentang siasat sehingga banyak mereka tergelincir dalam akidahnya, tergelincir dalam fikihnya dan seterusnya. Mereka sebagian masih terkait dengan kesyirikan, terkait dengan muamalat riba dan seterusnya Padahal mereka senantiasa membaca fadl amal karena ini adalah merupakan bagian daripada Islam, bukan segalanya. Allah taala alam.